Mereka mempermainkan agama. Mereka lebih mementingkan akalnya sendiri yang sangat lemah, mementingkan hawa nafsunya. Mereka tolak hadis. Mereka ingkari riwayat dari Nabi yang sahih dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Syekh Salil Fauzan hafizahullah bahwa hayatan barzakhiyah walaupun roh dan jasad bukan ruh saja.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 Maka niscaya dia di, di kuburnya akan yatala'sam. Yatala'sam grogi, tidak bisa menjawab. Takut, bergetar, tidak bisa menjawab dan hilang semua apa yang dia tahu. wajaz ya'jaz 'anil jawab dan tidak mampu untuk menjawab. Wa indama yus'al an hadhil masail yatalajlaj.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 Dan kami kumpulkan dia yang melkiamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia yang qiyamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wa kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia dulu melihat. <laughs> Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha.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 Dan ini sebagai jawaban pada mereka mereka yang berkata, tapi ada orang kafir kehidupannya nggak sengsara di dunia. Eh jawabannya. Ternyata tafsirnya Ma'isyatan donka adalah di alam barzakh, di kuburnya. Fal adillatu ala adzabil qabr mutawatiratun. Maka dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya adab kubur mutawatir.